Ucapan Ibnu Ajrum rahimahullah dan bagian-bagian kalam ada tiga. Ai aqsamul kalam, yakni bagian-bagian yang tersusun dengan bagian-bagian tersebut kalam. Wahia ajza'uhu allati yatarakkabu minha, yakni bagian-bagian kalam atau komponen-komponen kalam yang yang mana kalam tersusun dari bagian-bagian atau komponen-komponen tersebut. Wahia salasah, ada tiga, la zaida alaiha, tidak ada tambahan atasnya. ثم بينها بقوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى Kemudian Ibn Ajurru menjelaskan bagian-bagian tersebut dengan ucapan beliau isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan suatu makna. Ini tiga bagian kalam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang datang dengan suatu makna. Fal ismu, adapun isim, nahwu contohnya rojulun, wa farasun, rajul seorang laki-laki faras kuda wal fi'lu nahwu qama wa yaqum wa qum adapun fi'il contohnya qama ini fi'il madhi yaqumu fi'il mudhari' qum fi'il amr wal harfu nahwu min wa qad adapun huruf contohnya min dan qad min memiliki makna dari lil ibtida qad bisa dimaknakan lil tahqiq sungguh kalau masuk pada fil madhi. Ini makna huruf yang datang dengan memiliki makna. Ini dia memiliki makna tersendiri. Masing-masing huruf tersebut. Qawluhu ja'a li ma'nan ya'ni anna al-harfa la budda an yakuna li ma'nan. Ucapan Ibu Ibnu Ajurrum huruf tersebut datang dengan suatu makna maknanya adalah huruf tersebut harus memiliki makna. Nahu contohnya huruful jar seperti huruf-huruf jar, huruf-huruf yang mengejarkan min, ila, an, ala, fi, rubba itu semuanya semuanya memiliki makna. Wa huruful jazmi demikian pula huruf-huruf jazm yang menjazmkan fil mudhari' seperti lam, lam itu memiliki makna makna, memiliki makna nafi. Yang memiliki makna nafi. Wan nasbu demikian pula wan nasbi demikian pula huruf-huruf nasab huruf huruf nasab. Naam, seperti lan. Naam. memiliki makna nafi dan seterusnya. Wahturiza bihi min hurufit tahajji. Sehingga keluar dari ketentuan ini, ketentuan huruf tersebut datang dengan suatu makna huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Nahu contohnya azai min zaidin. Seperti huruf zai dari kalimat zaid. Zai, zai saja itu bukan huruf yang merupakan komponen kalam. Karena kan tidak memiliki makna kalau zai saja. Dia huruf hijaiyah. Ra min amrin. Demikian pula huruf ra dari amr. Ra yang ada pada amr itu bukan bukan huruf yang merupakan komponen komponen atau bagian kalam dikarenakan hurufnya tidak memiliki makna dia huruf hijaiyah Fahada yuqalu fihi harfu tahajjin. Maka ini disebut huruf tahajji, huruf hijaiyah. Wala yuqalu fihi 'inda nahwiyina harfun dan tidak bisa disebut menurut ahli nahwu sebagai huruf. Tidak bisa disebut huruf di sisi ulama ahli nahwu. Li'annahu lam yaji' li ma'nan, dikarenakan tidak datang untuk memiliki makna. Nah, untuk suatu makna. Tayyib ini terkait dengan komponen-komponen kalam Allah taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi